Yang tiga permasalahan ini dikenal dengan masailul qabr. Masalah-masalah yang akan ditanyakan di saat seseorang meninggal dan mengalami satu alam wa huwa alamul barzakh ثم قال المؤلف رحمه الله ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Pengenalan seorang hamba kepada nabinya sebagai poin yang ketiga yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah Hadha huwa al-aslu ats-tsalits ini adalah merupakan pokok yang ketiga. Wa huwa ma'rifatul insani nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu pengenalan seseorang terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tahsulu bidirasati hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa dilakukan dengan cara mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat kehidupan beliau, biografi beliau sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi minal ibadah dan apa yang diamalkan oleh beliau berupa ibadah wal akhlaq dan akhlak wa da'wati ila Allah azza wa jal berdakwah jalan Allah subhanahu wa ta'ala wal jihad fi sabili berjihad di jalan Allah وغير ذلك من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام dan yang lainnya dari sisi-sisi kehidupan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga untuk mengetahui seluruhnya ini tinggal kita kembali kepada Al-Qur'an menengok isi yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan menengok pula kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab Aisyah radhiyallahu taala anha ketika sebagian dari kalangan para sahabat bertanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada jawaban dari Aisyah kecuali beliau menyatakan karena khuluquhul Quran adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka seluruh yang terdapat di dalam Al-Quran berupa makarimul akhlak. Itulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh yang terdapat di dalam Al-Quran berupa perkara-perkara tauhid wa manhajul hayah itulah metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula dengan cara mempelajari sirah yang sahih, yang thabit, yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak awal beliau lahir dan tanda-tanda yang terjadi ketika beliau lahir sampai kemudian beliau meninggal di dalamnya terdapat ibrah yang sangat besar bagi kita yang ingin mengenal Rasulullah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sikap beliau terhadap kaum musyrikin, sikap beliau dengan para sahabat. Di sana kita akan mendapatkan satu manhaj yang kamil terhadap kehidupan dan mauqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Naam. Dan di sana banyak daripada kisah-kisah ataukah kitab-kitab sirah yang dikarang berkenaan tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti kitabnya Muhammad bin Ishaq. Beliau dikenal salah seorang perawi yang meriwayatkan kutubus sirah kitab-kitab sirah nabawiyah dan juga maghazi tentang peperangan-peperangan yang terjadi. Kita baca itu. Asal riwayat beliau selama beliau menyebutkan dengan tasri bitahdith, ya maka riwayatnya hasan bisa dijadikan sebagai hujah. Nah, beliau adalah seorang hasanul Hadith Dan demikian pula kitab sirahnya riwayat-riwayat dari Yakub bin Ibrahim Az-Zuhri. Juga kita bisa mendapatkan riwayat-riwayat mengenai sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab sirahnya Ibnu Hisham yang masyhur juga di dalamnya disebutkan sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dari kitab-kitab sirah ini tidak luput dari riwayat-riwayat yang lemah bahkan ada juga terkadang disebutkan riwayat-riwayat yang sangat lemah dan batil akan tetapi di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan sebahagian dari kalangan para ulama mereka mencoba untuk mengarang satu kitab kitab sirah yang di dalamnya dinukilkan riwayat-riwayat yang diusahakan untuk disaring dari adanya hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Di antara kitab tersebut adalah kitab yang dikarang oleh al allama Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau semenjak di saat beliau masih hidup beliau sempat uh, menyebutkan ta'liqat dan menyebutkan riwayat-riwayat yang sahih dari kitab sirahnya Ibnu Katsir. Naam dan beliau sebutkan riwayat-riwayat yang sahih dan beliau pisahkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Akan tetapi sayang sekali beliau telah meninggal sebelum beliau menyempurnakan kitab tersebut. Yang satu jilid kecil itu pun baru sampai ya ini belum sampai kepada uh, di saat beliau diangkat menjadi rasul baru pada nah sudah diangkat menjadi rasul uh, baru pada saat awal-awal berdakwah begitu masuk Islamnya Umar dan seterusnya Naam dan di sana juga ada kitab-kitab sirah yang lain ada kitab Sahihus Sirah An-Nabawiyah Naam saya lupa siapa yang pengarangnya dua atau tiga jilid naam dan disebutkan takhrij dari riwayat-riwayat tersebut ada pula kitab yang lain Sahih Siratin Nabawiyah serta riwayat-riwayat disebutkan riwayatnya oleh Ibrahim Al-Ali. Naam, satu jilid. Ya, ada juga kitabnya Ikram Dia Al-Umari, salah seorang dahulu mudarris di Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Bahkan dia juga yang termasuk ketika Syekh Mukbil masih talib, masih belajar di Jami'ah. Akram dia Al-Umar ini yang menjadi guru sirah pada waktu itu. Guru sirah pada waktu itu. Beliau pun juga punya kitab Asiratun Nabawiyatus Sahihah. Nah, akan tetapi susunannya kurang baik. Nah, dan kadang bertele-tele dalam tempat yang semestinya tidak perlu untuk dijelaskan. Dan uh, Syekh Mubil rahimahullah beliau juga menyebutkan bahwa Akram al-Umari di saat dia membahas sering terpengaruh dengan pernyataan eh, pernyataan-pernyataan para orientalis. Ini yang menyebabkan dia tidak senang. Sehingga kalau dia yang mengajar, Syekh Mubil lebih senang keluar ke maktabah, perpustakaan, baca kitab daripada menghadiri majelis Akram dia Al-Umarin. Yang jelas di sana banyak dari kitab-kitab sirah yang bisa kita istifadah dari kitab tersebut. Naam. Walihada yang bagi likulli insanin. Oleh karena itu sepantasnya bagi setiap orang yuridu an yazdada ma'rifatan binabiyyihi wa imanan bihi yang dia ingin menambah pengetahuannya tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan kerasulannya ayu tali'a min siratihi ma tayassara fi harbih hendaklah dia menelaah dan mempelajari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mudah bagi beliau bagi dia fi harbihi ketika beliau berperang wasilmihi dan di saat beliau menetapkan perdamaian dengan kelompok yang lain wasidatihi sikap keras beliau warakhaihi sifat lapang beliau wa jami'i ahwalihi dan seluruh keadaan-keadaan beliau. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana minal muttabi'ina li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira baik secara batin maupun secara zahir wa ayyatawaffana ala dhalik dan semoga Allah mewafatkan kita di atas sunnah innahu waliyuhu wal qadiru alaih nah kemudian setelah beliau menyebutkan tiga prinsip tersebut secara global maka beliau pun masuk ke prinsip yang pertama yaitu ma'rifatul abdi rabbahu pengenalan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala Qala al-muallif rahimahullah, fa idza qila laka man Jika kamu ditanya, siapakah Rabbmu? Ai man huwa rabbuka? Yaitu di saat kamu ditanya, siapakah Rabbmu? Alladhi khalaqaka. Yang telah menciptakanmu wa amaddaka dan memberikan kesempatan hidup kepadamu wa a'addaka dan memberikan persiapan-persiapan yang ada pada kamu maksudnya persiapan ini persiapan untuk menerima kebenaran berupa akal fitrah ini semua adalah i'dad liqabulil haq. Persiapan untuk menerima kebenaran. Tinggal kamu. Ya. Apakah kamu mau menerimanya atau tidak? Warozakoka. Dan yang telah memberikan rezeki kepadamu. Jadi kalau kamu ditanya siapa Rob kamu itu? Yang menciptakan kamu yang memberikan rezeki kepada kamu itu siapa dia? Fakul. Maka jawablah. Rabbi Allahu alladhi rabbani. Rabku adalah Allah yang telah mendidik aku ورب جميع العالمين بنعمه dan yang telah mendidik seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Nah, itulah Robku, Robku dan Robmu. Wa Rabbi wa Rabbukum. Maka jawaban beliau ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kata-kata Rob itu asal kata dari Robba Yurabbi. Maka Rob itu artinya adalah murabbi. Yang mengajar, yang memberikan tarbiyah kepada seluruh alam dengan kenikmatan-kenikmatannya. Al-alamin. Apa perbedaan alamin dengan alam? Ha? Alamin jamak. Kalau alam, apa perbedaan alamin dengan alam ya Zubair? Ha? Dah kayak Badar. Ha, Harith. Apa perbedaan alamin dengan alam? Ma? Naam, naam. Aina aina ashabun nahwi? Laka ma'ruf. Hanafi. Mahlakum. Mahlakum. نعم أين عبد المجيد أين هو ها apa ya akhi Allahul musta'an man yadri ya Ali alamin majhul Hah? Ya sudah alamun hmm. Hmm, mau apa? <laughs> Alamun dengan alam. Naam, naam. Aina imam. Hah? Gaib. Aina Abu Abdullah. Abdul Halim. Mana yang lebih umum berarti? Enggak kebalik. Alamin untuk ukola. Terbalik para fiik. Kalau alamin itu lebih khusus. Alam itu yang berakal dan yang tidak berakal. Kalau alamin khusus yang berakal. Naam. <clears throat> Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbnya Alamin. Maksudnya Al-Uqala. Mempunyai akal. Manusia, jin, malaika, seterusnya. Ya. Makanya al-alamun itu bukan jamak mudhakar salim. Karena tidak punya mufrad. Antum ya kawan. Tapi dia kedudukannya apa? Mulhaq. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Naam. Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Rabbku adalah Allah yang telah mendidikku dan mendidik seluruh alamin dengan nikmat-nikmatnya. Naam. Sebab tarbiyah itu banyak. Ya. Tarbiyah itu macam-macam. Ada tarbiyatul jisim. Pendidikan jasmani. Ya, pendidikan fisik, pendidikan akal, pendidikan watak, dan yang terbesar di antara seluruh pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita adalah tarbiyatul iman wal amal saleh. Tarbiyatul tauhid wa tibai sunnah. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah at-tarbiyatu hiya Tarbiyah itu adalah ibaratun anir riaya. Ungkapan dari pemeliharaan, penjagaan. Allatiyaku yakunu biha taqwimul murabba. Yang dengannya akan membentuk yang dididik tersebut. Nah. Ya. Kalau Syekh Saleh al-Syekh Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tarbiyah itu adalah tadrijul murabba fi masaidil kamal yaitu memberikan pendidikan kepada yang dididik sedikit demi sedikit ya dengan cara bertingkat-tingkat untuk menaiki jenjang-jenjang yang sempurna jenjang kesempurnaan Naam. Wa yush'iru kalamul muallifi rahimahullah dan memberikan isyarat dari perkataan al-muallif rahimahullah anna rabba ma'khudun minat tarbiyati bahwa rabb itu diambil dari kata tarbiyah li'annahu qala karena beliau mengatakan alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amihi yang telah mendidik aku dan mendidik seluruh alam dengan kenikmatannya fakullul alamin qad rabbahumullahu bini'amihi wa a'addahum lima khalaqu lahu ya maka setiap alamin Allah subhanahu wa ta'ala telah mendidik mereka dengan kenikmatan-kenikmatannya. Dan Allah telah menyiapkan mereka dengan apa yang mereka diciptakan untuknya. Ya. Persiapan-persiapan untuk mendapatkan hidayah. Dan persiapan-persiapan yang merupakan hasil dari usaha mereka. Yaitu surga atau neraka wa amaddahum birizqi dan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur mereka dengan rezekinya. Qala Allah tabaraka wa taala fi muhawarati Musa wa Fir'aun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam percakapan Musa dan Fir'aun Faman rabbukuma ya Musa? Maka siapakah Rob kalian berdua wahai Musa? Hmm. Musa ada dua apa? Kok di sini pakai lafaz rabbukuma? Hah? Ya Abdillah. Faman rabbukuma ya Musa? Kenapa kok tidak dikatakan faman rabbuka ya Musa? Ahsan barakallahu fi. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla Shayin khalqahu thumma hada. Maka beliau menjawab bahwa Rabb kami, kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya kemudian memberikan hidayah. Fakullu ahadin minal alamin qad rabbahu Allahu azza wa jalla bini'amihi. Maka setiap individu dari seluruh alam telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa ni'amullahi azza wa jalla ala ibadihi kathira. Nikmat-nikmat Allah terhadap hamba-hambanya ini banyak la yumkinu hasruha. Tidak mungkin membatasinya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Fallahu huwallazi khalaqaka maka Allah yang menciptakan kamu wa a'addaka dan telah menyiapkan kamu wa amaddaka memberikan tempo untuk kamu wa razaqaka dan telah memberikan rezeki kepadamu fahuwa wahdahu al mustahiqul ibadah maka hanya Allah lah semata-mata yang berhak untuk diibadahi والله أعلم بالصواب إلى هنا نتوقف تفضلوا حفظكم الله